Ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kita berkumpul di sini. Seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian pekanan kita yaitu kelanjutan dari pembahasan pelajaran tauhid. Sebagian orang mengira bahwa pembahasan tentang eh, takfir ini merupakan pembahasan tingkat tinggi. Merupakan pembahasan tingkat tinggi sehingga mereka menyuarakan seperti protes terhadap orang-orang yang yang membahas pembahasan takfir pada kajian-kajiannya. Sikap seperti ini bisa jadi benar, namun bisa juga salah. Dimana apabila kita melihat kepada dasar-dasar pelajaran at-tauhid bahwa semua sepakat bahwa di antara pelajaran yang diajarkan kepada pemula dari para penuntut ilm, diajarkan kepada mereka seperti misalnya kitab Al-Qawaidul Arba. Itu yang pernah kita baca ya tentang empat kaidah ya <clears throat> dalam memahami agama Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Juga seperti misalnya karya beliau lainnya kitab Nawaqidul Islam. Dan karya-karya beliau lain yang banyak yang menjadi mukorror jadi silabus pertama ya, bagi seorang pemula dalam menurut ilmu khususnya ilmu tauhid. Pada kitab-kitab dasar tersebut kita dapati bahwa di sana juga dibahas hal yang berkaitan dengan at-takfir bahkan ya tidak layu tasawwur, tidak terbayangkan. Ya, bagaimana bentuknya? Jika seorang belajar tauhid kemudian tidak mengetahui at-takfir. Karena seorang yang belajar tauhid dia akan mengetahui bahwa orang yang berpegang dengannya musyrik dan orang yang meninggalkannya adalah adalah kafir. Ini adalah perkara yang mutalaziman yang berketerkaitan, ya, berkaitan. Ya, dan dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan, yaitu at tawahid wa takfir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kata Allah Jalla wa Ala <clears throat> pada surat Al-Baqarah ya, وَمَنْ يَكْفُرْ yakfur وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْطَةِ Barang siapa yang kufur kepada tagut itu kepada peribadatan kepada selain Allah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan bulu tali yang amat kuat. Ayat yaitu sebuah ayat yang sering dijadikan ya akan para ulama menjadikannya sebagai ya penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Ketika mereka sedang menerangkan arti la ilaha illallah ya daripada mereka mendatangkan ta'arif, definisi-definisi yang panjang mereka yang membawakan ayat ini. Bahwa ayat ini adalah ayat yang menerangkan dengan gamblang akan makna apa? La ilaha illallah. Bagi kita ketahui bahwa dalam la ilaha illallah terdapat ya dua ya rukun asasi yaitu an-nafi wal wal isbat. Bahkan ulama mengatakan at-tahliyah qabla at-tahliyah, pengosongan sebelum sebelum pengisian. Ya kufur kepada tauhid dulu baru beriman kepada Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka Allah akan gugurkan amalanmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang yang merugi. Maka ucapan atau kampanye yang disuarakan sebagian orang ya anti takfir seperti ini mutlak. Ya, ini kufur, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara syariatnya adalah takfir, takfirul kuffar, takfirul musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa thalithu thalathah." sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sungguhnya ya Allah itu adalah satu dari yang yang tiga. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal wal musyrikin. Ya, Allah sebutkan bahwa mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahud dan Nasara dan juga orang-orang orang musyrik. Maka mengajarkan takfir ya di awal jalan dalam menuntut ilmu dalam bentuk seperti ini bukan gulu sama sekali. Ya bukan bentuk dari gulu sama sekali. Bahkan bagian, merupakan bagian dari mabadi, ya dasar-dasar yang harus ditanamkan ya pada diri seorang seorang muslim baik diri seorang penuntut ilmu di awal jalannya dalam menuntut ilmu agama. Sekarang orang-orang yang menyuarakan hadis tadi. Ya, apakah mereka insaf? Apakah mereka ya mau bersikap adil. Ya. Di mana di satu sisi mereka <clears throat> menyuarakan tidak boleh mengkafirkan. Ya, seperti ini secara mutlak atau mengkafirkan muslimin secara ini secara seperti ini secara mutlak. Ya, sebagaimana yang yang mereka kampanyekan. Apakah mereka ya <clears throat> tidak merasa miris ya dengan semakin maraknya orang-orang yang menelantarkan syariat, ya, mempermainkan agama, menjadikan Islam sebagai bahan olok-olok, ya, mengklaim dari pada agama Allah Subhanahu wa taala ini klaim-klaim yang kufur. Para ulama telah jelaskan bahwa di antara sebab munculnya orang-orang yang seperti ini dari kaum liberal ya dari um, masyarakat ya permisif ya kaum ibahiyah yang menganggap semua boleh hatta kekufuran boleh. Jangan Allah dikarenakan mereka aminu minat takfir, merasa aman dari dari takfir. Para ulama telah sebutkan yang demikian ini. Bahwa yang menjadi sebab ya <clears throat> begitu semaraknya ya kampanye liberal ya, yang ada di negeri-negeri negeri-negeri Islam malah disebabkan as-sukut anhum disebabkan karena orang yang mengerti at-tauhid ya paham akan tauhid mungkin dia tidak mau menjelaskan bahwa ini adalah di antara pembatal-pembatal pembatal-pembatal Islam apa ama yakhafuna Allah? Ah, tidak tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan slogan mereka yang mereka suarakan dengan slogan anti takfir pada sallallahu wasallam. Namun apabila yang dimaksud dengan anti takfir adalah takfir yang keliru, ya, mengkafirkan ya kaum muslimin yang tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ini hak, ya, kan tapi ya di mana mereka dari sikap insaf seperti ini? Ya. Karena ya sebagian kampanye anti takfir justru mengarah kepada bukan ya kepada orang-orang yang serampangan dalam takfir hasab saja, namun juga mengarah kepada orang-orang yang mendudukkan permasalahan takfir dengan benar. Kemudian di samping itu, ya mereka justru ya tidak membahas dan menutup pembahasan seperti ini dengan ya kunci yang serapat-rapatnya. Seolah-olah pembahasan tentang takfir seperti ini mutlak adalah perkara yang yang tabu yang harus dibahas di tengah-tengah talabatul ilmi. Ada yang seperti ini azim ya ikhwan. Ya, perkara yang besar. Ya, di mana akan berakibat ya akibatnya akan timbul di tengah-tengah kaum muslimin ya sikap permisif. Permisif. Ya. Sikap <clears throat> yang menganggap bahwa semua hal boleh, hatta kufur boleh. Jangan kalian singgung, jangan kalian sentuh, ya sehingga timbul dalam diri-diri orang yang mengaku muahid ya pemahaman-pemahaman ya yang memiliki silah memiliki ya benang merah dengan pemahaman orang-orang liberal di saat mereka sendiri tidak tidak menyadari. Allah Ya seperti ini adalah ya suatu yang berbahaya yang apabila timbul di tengah kaum muslimin. <clears throat> Kemudian di antara <clears throat> pembahasan yang juga kita perlu singgung di sini adalah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ya, di mana sebagian orang <clears throat> merasa bahwa sudah cukup bagi mereka pembahasan tentang at-tauhid sehingga mereka menganggap tidak perlu untuk membahas kitab-kitab ulama lainnya. Di samping ya jarangnya mereka membahas tauhid. Di samping jarangnya mereka membahas perkara tauhid, kemudian mereka merasa cukup sampai kepada kitab-kitab tertentu. Dan pembahasan kita dari kitab ya eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya, yaitu kitab Mufidul Mustafid yang mana beliau menulis kitab ini itu sebagai keterangan darinya akan hukum taksir muayyan. Ya. Ini bukan pembahasan yang datang begitu saja. Sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang. Ya. Para talabatul ilmi yang menuntut ilmu ya, pada masa-masa yang lalu mengetahui dari saya ya, bagaimana pembahasan tauhid itu telah kita lalui secara tadarruj ya dalam tempo yang panjang. Ya, tahu yang seperti yang dari saya semenjak ya, tahun 2001. Bagaimana kita telah membahas Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari usulul salasah, dari qawaidul arba, ya dari uh, eh, <clears throat> kitab tauhid, ya dari nawaqidul Islam, ya dari usulul sittah dan tidak hanya sekali. Bahkan satu kitab mungkin kita ulang bahkan sampai lima kali enam kali. Ya, di kajian-kajian khusus, begitu juga di kajian-kajian kajian-kajian umum. Ya. Dan baru kita menyinggung pembahasan kitab ini ya. Itu pada ya sekitar dua tahun belakangan. Ya, dimana saya pernah membahas kitab ini di masjid <clears throat> alumni di UNJ dan ini adalah pembahasan saya yang kedua tentang kitab Mufidul Mustafid. Jadi apabila di sana ada orang yang mengatakan bahwa ya, jangan membahas takfir. Nah, antum telah ketahui bahwa ucapan seperti ini secara mutlak galak, keliru. Ya, adalah keliru. Kemudian mereka mengatakan menuntut ilmu harus tadarruj. Ya, menyangka bahwa pembahasan tentang mufidul mustafid itu datang begitu saja. Nah, tidak. Pembahasan tentang kitab ini tidak datang begitu saja. Melainkan sudah berlalu oleh kita kitab-kitab dasar yang lainnya. Ya, yang sudah kita singgung dan sudah kita pelajari. Bahkan satu kitab tidak cukup hanya satu kali kita membahasnya. Bisa berkali-kali. Maka inilah pelajaran kita. Itu kitab Mufidul Mustafid. Padanya terdapat ya, keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah tentang hukum takfir al-mu'ayyan. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang sebab penulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa beliau menulis ini? Ya. Darinya dari ya, latar belakang penulisan kitab ini ya, tampak oleh kita bagaimana manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah takfir muayyad. Ya, dalam masalah takfir terhadap person. Ya. Terhadap orang per orang. Ya, terhadap fulan bin fulan ini yang dimaksud dengan takfir al-mu'ayyan. Di mana beliau menerangkan secara ringkas, nah ini review saja dari apa yang telah lalu. Ya. Bahwa beliau menerangkan tentang hukum takfir mu'ayyan ketika ada sebagian ahlul ilm ya. Dari kampung asalnya beliau. Beliau berasal dari al muayyan Ya. Kemudian ketika beranjak ya usia beliau pergi pindah bersama keluarganya ke Al-Ahsa. Ya. Sampai akhirnya beliau keluar dari Al-Ahsa pergi lagi ke Uyainah. Ya. Dari Uyainah pergi lagi ke Ad-Dir'iyah. Dia pergi ke Dir'iyah. tempat Syekh Muhammad bin Su'ud. Ya, disitulah beliau mendapatkan sokongan, dukungan ya, dari sisi kekuatan. Sehingga berkumpullah ketika itu al-ilm, ilmu ya dan juga ya power kekuatan sehingga ya dakwah ketika itu ya, mulai bergerak sedikit demi sedikit ya dan diantara peristiwa yang terjadi pada masa-masa itu adalah seperti yang disebutkan ya di awal kita yaitu murtadnya ahlul ahsa ya, penduduk ahsa Ya, di mana di situ ada abangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang namanya siapa? Sulaiman. Ya, bahkan dia adalah qadhi mazhab Hanabilah di situ. Nah, penduduk negeri situ adalah muslimun yang secara ya fikih ya berkiblat kepada fikih Hambali. Kepada fikih Hambali. Mereka murtad. Memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, membunuh pengikutnya. Ya, pengikut Syekh dari penduduk asa, Ya, bahkan melakukan irtial. Ya, irtial itu orangnya diculik kemudian dibunuh. Ya, orangnya diculik kemudian dibunuh. Hingga akhirnya mereka pun diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dan ya, negeri asa ketika itu pun jatuh ke tangan, ke tangan kaum kaum muslimin. Ya, hartanya, negerinya, ya begitu juga, ya eh, hasil buminya semuanya jadi ghanimah, jadi rampasan perang, ya bagi al muslimin di bawah pimpinan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Ini yang terjadi. Ya. Bahwa Syekh bukan hanya mengkafirkan, karena sebagian orang menyangka bahwa yang dimaksud Takfir adalah takfir kufar asli. Kafir adalah orang kafir asli. Ya, ada walat. Karena di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, mungkin tidak ada orang-orang liberal seperti sekarang yang menganggap orang Yahudi, Kristen bukan orang kafir. Ya, barangkali. Ya. Yang seperti itu mulai ada kapan? Ya, di zaman sekarang ini banyak. Ya. Yang berani menyuarakan bahwa Orang Yahudi bukan orang kafir, orang Kristen bukan orang kafir. Ya. Sehingga musuh dakwah Syekh ketika itu bukan dari kalangan liberal. Bukan dari ya orang-orang yang memiliki pemikiran ya seperti ulil absar. Ya, memiliki pemikiran seperti siapa itu? Ya, seperti musuh mulia. Ya. Atau seperti Irsyad Manji dan ya pembebek-pembebek orang kafir ya dari kalangan liberal tersebut. Nah, ya. Yang menjadi lawan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu mereka yang mengkafirkan orang kafir asli. Anggap bahwa Yahudi kafir, Kristen kafir, namun waqa'u fi syirk. Terjatuh pada kesyirikan akbar. Ya. Terjatuh kepada perbuatan syirik akbar. Ya. Ini yang menjadi lawan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan orang yang menganggap bahwa perbuatan itu benar. Ini dua kelompok. Pertama, si pelaku kesyirikan. Yang kedua, yang nggak melakukan tapi menganggapnya benar dan membawakan dalil-dalil akan benarnya perbuatan itu. Ya. Yang membawakan dalil akan benar perbuatan itu. Dan orang-orang yang berkomplot dengan mereka ikut memerangi dakwah tauhid walaupun tidak jatuh kepada kesyirikan. Mereka ini yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mereka ini yang menjadi musuh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga terjadilah peperangan ketika itu. Dan peperangan yang terjadi antara pasukan Tauhid dengan penduduk Ahsa ketika itu bukan peperangan antara muslimin dengan orang kafir asli. Melainkan muslimun dengan orang orang yang murtad. Ya. Seperti yang anda bisa lihat di awal di awal kitab. Ya. Di mana beliau uh, <clears throat> ini bukan perkataan beliau, tapi perkataan An-Nasikh ya, yang mencatat kitab ini. Ya, beliau berkata dalam cetakan kita pada halaman 71. Ya, Bismillahirrahmanirrahim mimma qala Syekh Al-Imam وعلم الهدى الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل الأيينة ya berkata Syekh Al-Imam ya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika ya sebagian orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah. Penduduk Uyainah disebut mereka menjadi ragu ya. Ragu terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lamma martad al Ya. Ketika ya penduduk Huraimila ini ya menjadi murtad. Ya, tadi saya sebut ahsa, kalian diam aja. Mulai iya. bilang. Ya. Jangan diam aja kalau ada salah sebut. <laughs> Baik, <clears throat> ketika mulai murtad penduduk Al-Huraimilah. Ya. Nah, ketika mereka diperangi, nah penduduk Uyainah ini yang masih uh, bain wa bain gitu kan. Ya, mulai uh, apa? Mulai mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk Uyainah ya, mendukung dakwah sih Manaf. Ya, mereka dikirimi surat oleh ya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya. Dikirimi syubhat. Ya. Sampai dikirim kepada mereka utusan untuk dibacakan ya surat Syekh Sulaiman itu. Ya kepada mereka satu persatu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembosi ya pemahaman tauhid yang sudah benar yang ada pada mereka. Ya. Kalau sekarang lewat Facebook Ya, sekarang lewat broadcast. Ya. Seperti itu. Ya. Nahnu la naskut. Nah, kita nggak enggak berhenti. Kita nggak enggak diam. Ya, dari dari upaya-upaya mereka dalam mengembosi atau hit Ya. Walaupun mereka keliru, walaupun mereka salah paham. Ya. Maka kita tetap jelaskan, ya, sesuai porsinya. Ya. Apa yang benar? Ya, bahwa yang seperti ini keliru. Ya, dengan harapan bahwa mereka ini min ikhwanina akhirnya terbuka. Ya, terbuka pikirannya. Ya, mulai mengerti duduk permasalahannya. Walaupun dalam proses itu mungkin seorang akan mengalami apa? cobaan, gangguan dan segala macam ya eh, hal-hal eh, yang tidak mengenakkan. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ketahui bahwa yang menjadi ragu itu siapa? man yad'il ilm disebutkan. Sebagian orang yang merasa punya ilm, <clears throat> merasa punya ilm. Ya. Nah, kepada mereka lah ditulis surat ini, tulis kitab ini. Ya. Syekh Muhammad bin Abdullah menulis kitab Ufil Mustafid ya untuk mengokohkan bahwa takfirul muslim mengkafirkan orang yang as asalnya muslim. Kita akan dapat itu. Nah, sebagian orang akan sempat menganggap ya bahwa ya kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Wahab ya dari Awaqidul Islam, Qawaidul Arba, Kasus Syubuhat ya itu mengarah kepada orang-orang kafir asli. Nah, ketika kita katakan mereka yang jatuh kepada ya, perbuatan syirik akbar, mereka kafir. Kemudian kita bawakan ayatnya. Ya. Sebagian orang yang mengaji tauhid, sebagian orang yang mengaji kepada ustaz-ustaz kita, mengatakan itu kan ayat untuk orang kafir asli. Subhanallah. Subhanallah, ya. Ini minal ya min ajabil ujab sebenarnya. Di antara keajaiban yang mengherankan di mana Syekh Muhammad bin Wahab bahas dalam kitab Kasus Syubhat bahwa yang mengungkapkan dan melontarkan ya sanggahan seperti ini dalam Kasus Syubhat itu siapa? Kuburiyun. Kuburiyun sebenarnya mengeluarkan sanggahan seperti ini. Ketika menyanggah orang yang mendakwahkan tauhid. Ya, di mana dai tauhid ini mendakwahkan la ilaha illallah, mengkafirkan orang yang jatuh kepada syirik akbar yang zahir. Kemudian membawakan dalil-dalil. Kuburiyun mengatakan itu kan ayat untuk orang kafir asli. Itu dulu. Tapi sekarang yang mengatakan itu siapa? Orang yang mengaku, yang mengaku bermakmum kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi masalahnya di mana sebenarnya? Ya. Mereka ya mengcopy paste sanggahan yang diucapkan kuburiyun terhadap dakwah tauhid, ya. Mereka ya menyanggah dengan sanggahan yang sama, ya terhadap dakwah at-tauhid di zaman sekarang. Seperti itu yang terjadi. Maka ikhwah saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fasuila syekh, maka syekh pun diminta an yaktuba kalaman yanfa'ullahu bih untuk menulis pembahasan seputar ini yang hmm? insyaallah taala berguna. Ya. Ikhwah saya dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di awal kitab ini karena syarahnya agak panjang, kadang nyari kelanjutannya agak ribet. Itulah punya. Oke, saya bawa kitab yang lebih ringan, yang isinya cuma matan aja. Di awal kitab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dia membawakan sebuah hadis dan ini menjadi dasar pondasi dari pembahasan dia Ya. Baik. <clears throat> Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin Abbasah. Oleh karena itu kitab ini juga disebut dengan ya syarah hadis Amr bin Abbasah. Ya. Baik. <clears throat> Kita baca ya. Di cetakan syarahnya dari halaman berapa, Ikhwan? Halaman 78 ya. Baik. <clears throat> Berkata beliau rahimahullah, qala faqala rahimahullah. Maka berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Rawa Muslimun fi sahih an Amr bin Abbas As-Sulami. Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu anhu yaitu Abu Najih. Ya Amr bin Abbas Abu Najih. Qala kuntu kuntu wa ana fil jahiliyyah Wa adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalatin wa annahum laysu 'ala syai'. Nah, ini hadis hadis azim ya ikhwan. Ya, hadis azim. Padanya terdapat pelajaran dan ibrah. Ya, dan ibrah. Kata beliau, ini siapa? Amr. Dahulu dan ketika itu aku masih ya di zaman jahiliyah, ya, di jahiliyah. Ya. Itu sebelum datangnya al-Islam ya, zaman sebelum datangnya al-Islam. Adhunnu anna nasa 'ala dhalalah. Aku menyangka bahwa orang-orang berada di atas kesesatan. Yang disebut ya bahwa orang-orang di atas kesesatan itu siapa? Ahlul jahiliyah. Ya. Mereka yang beribadah kepada ya kepada berhala, ya kepada patung, ya kepada orang-orang saleh. Ya. Seperti itu. Wa annahum laysu 'ala dan bahwasanya mereka tidak berada di atas kebenaran. Tidak berada di atas sesuatu maksudnya tidak berada di atas agama yang benar. Jelas? Laisu ala syekh. Ya, walaupun mereka yang memiliki praktek ibadah. Ya, syekh Muhammad dalam Qaul Arba menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum yang mereka memiliki praktek ibadah yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari, di antara mereka ada yang beribadah kepada bulan, di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon, ada batu dan di antara mereka ada beribadah kepada orang saleh. Faqatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam bainahum. Semua diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi enggak bisa misahkan mereka. Nanti mereka punya ibadah. Ya, dengan ibadah yang beragam. Wa hum ya'buduna al-awthan dan mereka beribadah kepada al-awthan. Ya, kepada ya berhala. Al-awthan ini lebih am daripada as Lebih umum pengertiannya daripada uh, Ya, kedua-duanya baik autan ataupun sonam atau alasnam sama-sama diartikan dengan berhala di situ. Cuman al itu bisa yang bentuknya manhut, yang bisa bentuknya dipahat atau tidak dipahat. Ya, tapi kalau asnam itu yang bentuknya dipahat sendiri. Ya, ala ala suratul hayawan yang disebut dengan asnam itu yang dipahat dalam bentuk makhluk hidup, manusia, binatang, itu sonam. Ya. Jadi hanya disebut sonam. Ya, disebut ya as <clears throat> Baik Baik, pun al-awthan am. Ya, lebih umum lagi penggunaannya. Hum ya'buduna al ausan dan mereka beribadah kepada al ausan berhala. Ya, perhatikan pengertian yang sama yaitu berhala. Fasami'tu bi rajulin. Ya, lalu aku mendengar ya, jadi sampai kepadanya apa al balal, Ya, sampai kepadanya apa? Informasi Ya sami'tu bi rajulin di Makkah yang ada di Makkah muncul di Makkah yukhbiru akhbaran. Dia mendengar ada Nabi namanya Muhammad. Ya. Nah, ini yang disebut oleh Imam A'immatul Da'wah, bahkan ulama sebelumnya, ya Syekh islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya bahwa iqamatul hujjah adalah bulughu Ya, sama oh, sampainya hujjah. Penegakan hujjah itu apa? Ya, sampainya hujjah. Wala yushtaratu faham. Dan tidak disyaratkan di situ faham Ya, faham hujjah. Ya, dari jenis faham apa? faham ihsijaj atau faham iqna' adapun fahmul bayan. Ya, faham bayan, faham bahasa. Ini syarat. Ya, ini pun juga kekeliruan dari ya orang-orang yang gulu dalam masalah takfir. Ya, yang tidak membedakan antara fahmul ihtijaj dengan paham bayan dalam masalah fahmul hujjah. Lama masalah pembahasan tentang paham hujjah. Mereka mengatakan fahmul hujjah bukan syarat. Ya, hakada mutlak. Seperti ini secara mutlak. Ya. Nah, paham, pahaman. Pemahaman dua. Paham ikna, ya, menerima ya, Fahmul ihtijaj ya, disebut juga dengan fahmul ihtijaj ya. Di mana dia mengatakan ya, saya tidak paham bahwa hujjahmu ya dia bilang ini kepada ahli tauhid Hujahmu lebih benar daripada hujahku. Ya. Ini namanya faham faham ikna atau faham ihtijaj. Ya. Tapi dia faham secara bahasa. Faham enggak ini? Apa yang diungkapkan oleh orang ini? Faham enggak kamu apa yang saya bilang? Paham. Ya, ngomongnya dia pakai bahasa Indonesia, saya orang Indonesia. Ya, paham nah, bayan, ya, paham bahasa, ini syarat dalam hukum atau hukum, Jelas? Maka para ulama telah terangkan bahwa Ya, barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an dengan bahasanya. Ya. Kepada orang Arab dengan bahasa Arab, kepada non-Arab dengan terjemahan. Maka telah tegak kepadanya hujah. Ya. Tidak tegak kepadanya hujah. Maka mengatakan bahwa belum tegak kepada mereka hujah takdzibun lil Qur'an, pendustaan pada Qur'an. Matmumnya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Kalau mau main-main konsekuensinya subhanallah, ya. Makanya ya dalam perkara ini hendaknya seorang hati-hati dalam berbicara. Ya, ya, berbicara dalam masalah yang penting. Dan kalau ulama yang menerangkan bahwa hendaknya seorang berhati-hati dalam masalah takfir ya, itu lebih terarah kepada mereka yang serampangan dalam takfir. Kemudian yang kedua yang ya cenderung menelantarkan ya. Yaitu yang menetapkan dalam perkara takfir syarat-syarat ya, yang tidak disyaratkan oleh para ulama. Nah, insya Allah bila ada waktu ya, kita akan jelaskan semua itu. Allah musta'an. Al-muhim kembali kepada pembahasan kita. Ya, bahwa orang ini telah sampai kepadanya apa? Bala. Fasami'tu bi rajulin. Lalu aku mendengar ada orang. Ya, ikhwah sekarang ya. Kalau dulu mungkin sampainya berita itu harus nunggu jemaah haji. Ya. Di antara amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa itu adalah al hajj Coba dikenal ibadah haji sebelum datangnya Islam. Ya. Maka haji ke Mekah kemudian pulang ah dengar baru. Tapi sekarang itu cukup broadcast ya. Ya. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, ya, "La yatafawwal." Begitu juga Syekh Abdul Utsaimin yang sering mereka nukil perkataannya. Syekh Utsaimin juga mengatakan enggak enggak tergambarkan sekarang ada orang yang enggak sampai kepadanya keterangan. Ghalib mayoritas kekufuran dari surat apa? Al-I'rab. Kamu mau enggak mau tahu. Ya, sudah sampai tapi enggak mau tahu. Ya. Seperti itu. Maka nah, kata Amr fa sami'tu bi rajulin bi Makkah. Lalu aku mendengar ada seorang di Makkah, yukhbiru akhbar. Menyampaikan berita-berita. Maksudnya berita-berita dari langit. Ya, menyampaikan wahyu-wahyu. Berarti kan faqa'tu ala rahilati. Lihat, ya, orang yang tunduk yang mencintai kebenaran. Ya. Mereka inilah yang diberi uzur. Nah, kalau kita lihat pada kalam Qayyim ya, saat membahas tentang Alif fatihah dalam yang Tariqul Hijratain, ya. Beliau membagi ya Ahlul Fatrah itu ya menjadi dua bagian. Ya, di antara mereka ada yang yuhaddis nafsah. Ada yang yang membisikkan dirinya, "Lau anna hunaka dinun ahsan min dini." Kalau di sana ada agama yang lebih baik daripada agamaku, ya lattaba'tu, aku akan ikuti. Nah, orang yang enggak sampai kepadanya bayan, ya, yang di, yang diberi uzur di akhirat, kita tahu bahwa pembahasan al-fatrah itu uzurnya di mana? Di akhirat, di dunia hukumnya hukum orang kafir. Tapi di akhirat mereka ya tidak uh, tidak ya satu model. Sebagian mereka ada yang mengajak dirinya kalau di sana ada agama yang benar aku akan ikuti. Sebagian mereka ada yang nggak mau tahu. Nah yang pertama ini yang diuzur, yang diimtihan. Yang kedua enggak. Yang kedua enggak. Itu ahli fatrah. Yang nggak sampai kepada keterangan. Nah ini sekarang orang mengaku muslim, di raknya ada Al-Quran, kemudian dia bilang ma'zur. Ya. Nah, Dari mana yang seperti ini? Kalian bilang yang seperti itu ma'zur, diberi uzur. Ya. Nah, kalau kalian katakan itu pendapat bahwa mereka diberi uzur itu pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata dusta inti. Ya, dusta. Nah, kalau kalian katakan ya, itu saya tahu itu pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti yang mulai ya, banyak orang yang mulai sadar sekarang, ya. Udah kena apa? Ya, kena ruqyah. Ya, ada mulai orang mulai sadar. Ya. Namun mereka ya masih mengatakan tapi itu pendapat yang marjul. Ya, pendapat yang lemah. Anehnya dalilnya bukan Al-Qur'an, bukan hadis, tapi dalilnya apa? Ya, saya lihat Syekh Muhammad uh, Syekh Albani katanya. Ya. Pembahasan yang lebih luas, dia mentahkik ini, mentahkik ini, mentahkik ini. syahadat. Apa itu dalil? Ya. Allah salama wal afiyah. Ya, jadi ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini. Ya, bahwa Amr ini ketika dia dengar bahwa di Mekah kabarnya ada orang ya, yang mengabarkan berita dari langit, sedangkan hatinya ya, merindukan kebenaran. Ya, dia nggak diam, dia ambil ya kendaraannya. Kalau sekarang ya dia nyalain motornya atau dia keluarin Ferrarinya misalnya, ya dong. Jangan tinggal diam, berangkat, belajar, cari tahu. Ya, seperti itu pak Fa'amar faqa'attu ala rahilati maka aku pun langsung duduk di atas kendaraanku. Faqadimtu alaih aku pun langsung mendatanginya. Subhanallah. Dia cari tahu. Jadi orang yang diberi uzur dari ahli fatrah itu orang cari tahu. Ya, pak Amr ini bukan ya enggak, enggak masuk dia masuk muslimun nanti karena dia beriman kepada Muhammad, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang dimaksud di sini adalah bahwa ya seseorang hendaknya Ketika dia mendengar ada dakwah yukhalif ya, menyelisih ajarannya, jangan diam. Ya. Jangan diam. Dia cari tahu. Ya. Seperti yang ada di masyarakat yang gemar melakukan kesyirikan, ibadah pada kuburan, pada orang-orang saleh, Dengar ada dakwah namanya dakwah apa? Wahabi. Ya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada orang yang bilang bahwa ini kesyirikan. Jangan diam. Cari tahu, gitu Ya, kalau dia diam, ya. Ini enggak diusir. Ya. Kalau dia mengatakan saya taklid sama syekh saya, lah. Ya. Enggak diterima. Ini orang-orang pun dulu juga taklid. Iya enggak? Ayat itu yang sering dibaca itu. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Emang itu dalam urusan bid'ah aja. Kok cuma dipakai dalam urusan bid'ah sih? Bingung saya. Sungguhnya kami dapati bahwa kami berada dalam satu ajaran. Wa inna ala athari muhtadun. Dan kami ikut dengan ajaran mereka. Sebelum ayat ini berlaku untuk pelaku bid'ah. Ya. Al-Quran itu seluruhnya turun sebagai hujah kepada jalan. Musyrikun. Ya. Kan? Kepada musyrikun. Seperti itu. Ini. Ya taklid dalam masalah ini tidak ada uzur. Ya tidak ada uzur. Seperti nanti yang akan dapati juga keterangan dari ulama. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahfian jura'a alaihi kaumu. Lalu aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersembunyi. Nah, Nabi di zaman itu ya yaitu masa ya Islam masih apa? Masih lemah. Ya baru muncul dakwah ketika itu. Mustahfian. Ya. Jura'a alaihi kaumuh. Ya, kaumnya ya bertindak semena-mena. Ya, Juroa al-iqdam wa tasalluq ya yaitu semena-mena kepadanya pada pengikutnya semena-mena pada beliau alaihi salatu wasallam semena-mena ya fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi di Makkah maka aku pun mengendap-endap ya karena untuk menemui beliau akan diintimidasi ya akan dibully. ya kalau sekarang ya akan dibilangin ya Muhammad itu gila ya kenapa kamu harus nemuin dia Kenapa? kan Khawatir mereka orang-orang mendapatkan petunjuk kalau bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu di setiap zaman, di zaman sekarang pun juga demikian. Ya, buah kampanye untuk ya mematikan dakwah tauhid, ya, mengkerdilkan dakwah tauhid, yaitu dilakukan oleh ya syaitan wa dan para pengikutnya hasbunallahu ni'mal wakil. Fakultu. Dan aku bilang, udah ketemu nih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Amr, ma'anta. Kamu ini apa? Subhanallah ya. Ya, polos. Bertanya kepada orang yang dia dengar bahwa orang itu mengabarkan berita dari langit. Kamu ini apa? Wala ana nabi. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nabi. Ya. Aku tuh mana nabi? Nabi itu apa sih? Qala arsalani arsalanillah. Katanya Allah lah yang mengutusku. Allah mengutusku. Aku utusan Allah. Fakultu. Lalu aku bilang, "Wa bi ayyi Dengan apa Allah mengutusmu? Maksudnya Allah mengutusmu, kamu tuh disuruh ngapain? Gitu loh. Allah ni, Allah mengutusku, ya, ya mabadi dakwah. Ya, di awal Islam. Ya, pondasi-pondasinya sudah ditanamkan. Ya. Sebelum yang lainnya. Arsala ni, Allah mengutusku, ya, bisilatil arham, menyambung silaturahim. Ya. Yaitu menyambung hubungan dengan orang yang disatukan dengan kita ya dalam rahim. Pada keluarga, ya. Tapi kalau sama teman bukan silaturahim namanya ziarah. Ya. Silaturahim itu kepada siapa? Pada keluarga yang ada tali dan hubungan darah dengan kita. Yang terdekat dan yang terdekat. Arsalani bisilatil arham. Allah mengutusku ya untuk ya uh, membawa ajaran menyambung tali silaturahim. Wa kasril awsan dan menghancurkan berhala. Ya, menghancurkan berhala. Wal wa an yuwahhadallahu la yusyraka bihi syai'a. La yusyraka la yusyraka bihi syai'un. Dan agar Allah di ditauhidkan dan tidak disekutukannya dengan sesuatu apapun. nanti kan Ketika Amr, bertanya, ya, dengan apa Allah mengutusmu? Seperti ini jawaban Nabi SAW. Salam menunjukkan bahwa ya, dalam kondisi ketika itu Islam dan muslimin lemah. Ya. Bahwa lemahnya kaum muslimin ketika itu ya bukan alasan untuk mundur dari dakwah tauhid. Bukan alasan untuk mundur dari dakwah tauhid. Ya, karena dia adalah fondasi. Ya, dan bersamaan dengan itu juga bahwa dakwah tauhid itu ya berhubungan dan tidak bertentangan dengan apa? Dengan menjalin kekeluargaan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya wa anzir ashiratakal Berilah peringatan kepada keluargamu dulu yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung, ke bukit, dipanggillah orang-orang Quraisy. Satu persatu kabilahnya Ya, wahai alu fulan, wahai alu fulan, wahai alu fulan, la ughni ankum minallahi syai'an. Aku enggak berguna ya untuk menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, maka diajaklah mereka untuk apa? Untuk bersyahadat. Ya. Lalu marahlah ketika itu Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, ya Muhammad ali hadza jama'atan tabanlah. Untuk ini ke kamu? Ya, ya mengumpulkan kami. Celaka kamu. Maka Allah turunkan firman-Nya apa? Tabbat yada abil habi dakwah tauhid ya ini nggak ada urusannya dengan masalah istidaf ya dengan urusannya istidaf ya kondisi masih lemahnya kaum muslimin dakwah ya lain hal dengan apa al bedakan kalau al yang terkait dengan qital maka nggak diperintah kecuali kecuali apa kecuali ketika kuat ya alam tara ilal ladina Ya qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salawat. Ya berita eh, beritakanlah kepadaku bagaimana apa? Tidak afara'aitumul ladzi ah, ayatnya? Tentang orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan kalian. Ya, kuffu aydiyakum. Maksudnya tahan dari apa? Dari kita jangan berperang. Ya, jangan perangi mereka orang-orang musyrikun walaupun mereka kufur kepada Allah. Ya, kufu aydiakum wa aqimus salat. Tegakkan aja salat. Mereka Tapi dakwah bilisan ya dengan tulisan ya kalau zaman sekarang dakwah mutayassir alhamdulillah dengan tulisan terus ya. jangan mundur ya walaupun intimidasi Allah alhamdulillah kaum muslimin ya apabila sampai kepada mereka dakwah yang benar yang akan dibuka ya cuma kan masalahnya siapa yang berani untuk melakukan peran ini karena kebanyakan yang merasa ya, dia mundur kalau dia akan di diintimidasi dan seterusnya. <clears throat> Lihat. Ya jadi ya bahwa dakwah tauhid ya, tidak bertentangan dengan apa namanya? menjalin silaturahim. Ya, bahkan Allah perintahkan dalam firman-Nya untuk memperingatkan ya kerabat terdekat terlebih dahulu. Fakultu, maka berkatalah Amr selanjutnya. Kata Amr, fakultu lahu faman ma'aka 'ala hadza?" Siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Ya, kenapa? Karena orang melihat kepada al kasrah Karena orang melihat kepada apa? Ya, kepada jumlah. Ya. Nah, ini iya, adalah logika yang salah dan logika yang yang keliru. Ya. Namun Amr ingin tahu, ya, siapa saja yang sudah jadi pengikutmu? Dan Amr tidak seperti itu. Ya. Siapa saja yang sudah menjadi pengikutmu? Qala Hurrun wa Karena ketika itu apa? dakwah masih lemah. itu cuma dua. Ya, cuma berapa? Dua. Ketika itu masih ini hadis berbicara tentang awal dakwah ya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Masih baru banget ketika itu. Ya. Belum ada broadcast, ya, belum ada internet gitu loh. Beritanya belum kemana mana gitu loh. Ya, cuman ada selentingan si Amr dengar ada orang pulang dari haji, katanya ada orang aku nabi. Nah, enggak diam Amr Cari tahu dia. Ya. Kenapa? Karena ketika itu pengikutnya baru dua, hurun. Ya. Orang merdeka yaitu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, Abid. Ya, dan budak yaitu siapa? Yaitu ya uh, Bilal. Ya, Bilal bin Abi Rabah. Naam. Qala ma'u yawmaidin Abu Bakr wa Bilal mimman amana bih dan yang bersama beliau ketika itu adalah Abu Bakar dan Bilal. Ya. Nah, maksudnya masih sedikit. Ya. Dan penyebutan dua di sini bukan penyebutan jumlah. Ya. Nah, ini kan ya oh, sebagian dari kelompok yang merdeka, sebagian dari ya eh, kalangan Buddha karena sebelum Abu Bakar sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? istrinya, istrinya dulu yang beriman. Siapa? Khadijah, ya kan? Seperti itu. Dan Bilal pun juga diantara sabiqun al-awwalun, diantara orang yang pertama kali masuk Islam, tapi ada sebelum Bilal yang juga sudah berislam selain Abu Bakar. Ya. Namun maksud dari uh, pernyataan Nabi di sini ya bahwa ya pengikutnya itu qillah. Pengikutnya itu sedikit. Wa ma'u yawma'idin Abu Bakr wa Bilal mimman amana bih. Yang bersama beliau ketika itu Abu Bakar dan Bilal. Dari orang-orang beriman padanya fakultu. Lalu ketika itu berkatalah siapa? Amr. Ya, tapi kan. Ya, orang yang cuman pengen kebenaran, enggak peduli. Ya, gua mau sama yang sedikit atau gua mau sama yang yang banyak. Kenapa? Karena semua akan dibangkitkan oleh Allah sendiri-sendiri. Ya kan? Karena semua akan dibangkitkan oleh Allah sendiri-sendiri. Nggak peduli. Ya, Sempitnya kehidupan dunia bukan urusan selagi dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Amr ini muttabi'u. Aku ikut kamu. Subhanallah. Ya, enggak peduli kondisinya bahwa kamu masih sedikit. ala innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu enggak akan mampu sekarang. Karena penderitaan berat. Ya, intimidasi dahsyat. Ya, orang disiksa, ya. Bahkan dibunuh seperti yang terjadi pada keluarganya siapa? Ammar. Ya. Terjadi pada keluarganya Ammar, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, Ammar pun diintimidasi untuk mengucapkan kalimat kufur. Sampai dia ucapkan kalimat kufur itu. Tapi turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tegar di atas iman. Ammar muslim. Ya, Amr muslim tapi dipaksa kufur. Kemudian dia kufur dengan lisannya tapi tidak jadi kafir. Ya, tidak menjadi kafir dikarenakan hatinya tetap tenang di atas keimanannya. Naam. Qala innaka la tastati' la tastati'u dhalika yawmaka hadha. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu ya sekarang ini. Ala tara hali wa halan nas. Tidakkah kamu lihat kondisiku sekarang. Ya, masih ngumpet. Dakwah masih diam-diam wahalan nas dan kondisi para sahabat. Ya. Kumpulnya aja di Darul Arqam, ya. Tidak gitu. berani, ya. Untuk terang-terangan. Dan yang berani terang-terangan ketika itu seperti Ibn Mas'ud. Ya, Ibn Mas'ud sampai digebukin, ya. Sampai sampai dipukulin, ya. Tapi ya ketika dia dibawa pulang, ya, oleh para sahabatnya, ya, dia mau melakukannya sekali lagi. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat di Ka'bah, sholat di Ka'bah terang-terangan, ya sampai dikatakan apa? E, apa? Isi, isi perut binatang ya, isi perut unta. Nah, ya Nasehatullah alaihi Walakin irji. Tapi mendingin kamu pulang aja deh. Ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, irji ilah Pulanglah keluargamu. Fa'idha sami'ta bi qad dhahar fa'tini. Nanti kalau kamu dengar ya bahwa aku ya Allah menangkan. Lihat orang yang mentauhidkan Allah walaupun kondisinya sedikit dia punya keyakinan bahwa Allah akan tampakkan Allah. Tampakkan Allah. Tapi dia harus tahu bahwa itu ada proses. Ya itu ada ada proses. Nah, ini kita dapat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan juga dalam hadis Nabi yang lain beliau katakan ya bahwa beliau yu'jibu tafa'ul. Bahwa seorang hendaknya dia tafa'ul. Optimis dalam setiap hal. Ya, kalau dia optimis dalam pekerjaan, maka orang yang mendakwakan tauhid harus lebih optimis lagi dengan dakwah. Ya, pekerjaan apa? Ya, uh, dia nggak bisa dibandingkan dengan dakwah ya, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin irji' ila ahlik, tapi pulanglah ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dha'ar fa'tini. Nanti kalau kamu dengar berita bahwa aku telah dimenangkan oleh Allah. Baru datang lagi. Baru datang lagi. Nah. Qala fadhabtu ila ahli. Kata Amr, lalu aku pun pulang kepada keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Singkat cerita, ya. Setelah berapa tahun dakwah di Mekah? Ya, 13 tahun. Ya. 13 tahun, 10 tahun. Ya, sebelum datang perintah apa-apa. cuma diperintahkan untuk apa? mentauhid Allah. Sepuluh tahun dakwah pada tauhid. Tapi kalau kita lihat pada perjalanan dakwah salafiyah di negeri kita berapa tahun? Ya, lebih sepuluh tahun. Ya, tapi apa hasilnya? <laughs> ya, jadi 10 tahun yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini singkat. Ya. 10 tahun yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singkat. Dia cuma memakan waktu wafat 23 tahun. Hanya 23 tahun. Dakwah tauhid yang katanya ya dakwah tauhid di Indonesia. Ya. Hmm. tahu tauhidnya siapa yang didakwahkan. Ya. Nasallallahu salam. Apa yang terjadi? Ya, dengan tempo yang panjang tapi tidak sampai seperti apa yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mendekatilah paling tidak. Ya. Nah, itu ini ada banyak sebab ya, Ya. Ada salah pahaman tentang dakwah tauhid, ada kurang kesabaran dalam dakwah tauhid. Yang ada kembali kepada person dai-nya itu sendiri. Dan yang lain sebagian banyak sekali. Ya. Dalam tempo 23 tahun Rasulullah SAW berdirilah apa? Negara Madinah ketika itu. Ya. Berdirilah ya, pemerintahan Islam ketika itu. Meskipun ini bukan tujuan dari dakwah tauhid. Tujuan dakwah tauhid bukan khilafah. Tujuan dakwah tauhid bukan apa? Bukan mendirikan merebut kekuasaan, enggak. Ya. Dia hanya apa? Hanya alat dalam menyebarkan tauhid. Karena setelah berdirinya ya, setelah ya jatuhnya Makkah ke tangan kaum muslimin ketika itu. Berarti permusuhan antara Makkah dan Madinah ketika itu dianggap selesai. Apakah berhenti setelahnya dakwah tauhid? Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengirim utusan. Yang terjadi perang Mu'tah. Ya. Ya kan? Dan peperangan-peperangan lain melawan orang-orang Romawi. Dan berlanjut sampai kepada ya zaman Khulafa Ar-Rasyidin, penyebaran dakwah ke mana-mana. Dakwah tauhid mana. Seperti itu. Intinya Nabi saw ya selama ya 10 tahun di Madinah itu belum dapat perintah apapun selain at-tauhid. Naam. Wallahu taala ala ini hadisnya masih berlanjut. Semoga Allah mudahkan. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datangnya. Tadinya anak pengen bahas tentang perbedaan antara takfir mutlak, takfir muayyan, tapi ya, alhamdulillah ya uh, mungkin kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.